Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala wa man yudlil fala Ashhadu an illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah Akhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an Pada pagi ini Kita dapat bertemu kembali di majelis yang berbahagia ini Kita masih membicarakan tentang Al-Kabair. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang haramnya khamar. Pengharaman khamar ini bukan hanya pengharaman mengkonsumsinya saja atau minumnya saja, akan tetapi juga tercakup di dalamnya pengharaman segala bentuk ta'awun kerjasama di dalam perkara khamr ini. Termasuk di dalamnya larangan jual beli khamr, berobat dengan khamr, dan lain-lain. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Harimat tijaratu fil khamri." Diharamkan segala bentuk jual beli khamr. Diharamkan segala bentuk jual beli khamr. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pengharaman khamr itu juga meliputi jual beli khamr larangan jual beli khamar. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki menghadiahkan satu kendi khamar. Maka Rasulullah berkata kepadanya, Hal alimta anna Allah qad harramaha? Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya? Qala la. Maka dia menjawab, tidak. Fasar fasar insanan. Kalau begitu buatlah gembira orang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima sadar tahu. Dengan apa uh, dengan apa uh, kau membuat orang lain bergembira? Faqal amartuhu bi bai'iha. Ia menjawab, aku menyuruh untuk menjualnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innalladhi harrama syurbaha harrama bay'aha. Sesungguhnya Allah yang telah mengharamkan meminumnya, juga diharamkan menjualnya. Maka Rasulullah membuka tutup kendi tadi dan menumpahkan isinya hingga tak bersisa. Ini hadis menunjukkan bahwa jual beli khamar hukumnya diharamkan. Sebagaimana yang kita jelaskan juga dalam pertemuan sebelumnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah bersabda la'anallahu al-khamr wa syaribaha wa sakiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata wal mahmulata lahu Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat khamr melaknat peminumnya penuangnya penjualnya pembelinya pemerasnya yang memeras angkurnya atau buahnya yang minta untuk diperaskan pembawanya dan yang minta untuk dibawakan kepadanya di dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan wa akilata maniha dan melaknat orang yang memakan hasil penjualannya. Jadi jual beli khamar hukumnya diharamkan. Itulah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-20 yaitu al-khimar, al khimar Al-kimar yaitu perjudian, haramnya perjudian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al eh, di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena minum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari salat maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Ayat ini merupakan dalil pengharaman judi dan bentuk, segala macam bentuk perjudian. Wal maisir dan maisir itu adalah kimar perjudian bagaimanapun bentuk perjudian itu baik perjudian dengan nar yaitu dengan dadu atau satrans yaitu catur atau jenis-jenis perjudian lainnya yang ada di sana unsur mengundi nasib dan ia termasuk aklu amwalin nasibil batil perjudian itu termasuk memakan harta manusia atau harta orang lain dengan cara yang batil yang mana itu telah dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta-harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dan juga masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada beberapa orang yang yatakhawaduna fi malillah yatakhawaduna fi malillah bi ghairi haq yang pergunakan harta-harta Allah tanpa hak falahumun nar maka bagi mereka neraka yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti dan di dalam sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qala li sahibihi ta'al uqamiruk falyatasaddaq. Barang siapa yang berkata kepada temannya, barang siapa yang berkata kepada kawannya, kepada sahabatnya, mari sini kita bermain judi, falyatasaddaq. Hendaklah dia membayar kafarahnya dengan bersedekah. Nah, kalaulah ya, fa idza kana mujarradul qaul yujibul kafarah habis sedekah, famadhannuka bil fi'li? Kalaulah hanya sekedar berbicara, mengajak orang lain untuk bermain judi saja, itu sudah membuat seorang itu wajib membayar kafarah dan atau sedekah. Bagaimana pula dengan melakukannya? Bagaimana pula dengan melakukannya yaitu dengan bermain judi? Ikhwan azan azani Allah wa iyyakum jami'an. Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 telah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan ya di sini dijelaskan mengenai masalah beberapa bentuk-bentuk perjudian ya beberapa bentuk-bentuk perjudian ya tadi ayat tadi eh, menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman minum khamar dan bermain judi. Nah, di sana ada berbagai macam bentuk-bentuk permainan judi atau yang bisa digolongkan sebagai satu bentuk perjudian. Nah, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bahwa ia mengatakan main catur itu termasuk judi. Main catur itu termasuk judi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man la'iba bin nar fakanna sabara yadahu yadahu fil lahmil khinzir wa damihi." Barang siapa yang bermain dadu atau catur, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi atau darah babi daging babi atau darah babi. Demikian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man laiba bin nar fakat asallah wa rasulah. Barang siapa yang bermain dadu maka sungguh ia telah ber berbuat durhaka atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka Ibnu Umar mengatakan Allah bin kimarun tahduni biwadkil biwadkil khinzir. Bermain dadu itu adalah judi. Seperti meminyaki ya tubuh kita dengan minyak babi. Ikhwani fiddina wa iyyakum jami'an. Jadi ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggolongkan bahwa main catur itu termasuk judi. Demikian juga ini hadis tersebut diriwayatkan atau riwayat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Demikian juga Ibnu Nabi Hatim meriwayatkan dari Atha, Mujahid dan Taus. Ya, mereka mengatakan bahwa segala segala sesuatu yang berbau mengundi nasib itu termasuk judi. Segala sesuatu yang berbau mengundi nasib itu termasuk judi. Konfidin azanillah wa jami'an. Ya, jadi termasuk di dalamnya ya pertaruhan-pertaruhan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mana di situ mereka mengundi nasib. Ada ada di situ unsur mengundi nasib, maka itu termasuk judi. Termasuk di dalamnya kata mereka biji-biji yang diundi oleh anak-anak. Biji-bijian yang biasa dijadikan undian oleh anak-anak. Nah, dari Rasid bin Sa'ad dan Damrah bin Habib. Keduanya berkata, termasuk di dalamnya permainan dadu biji-bijian yang digunakan anak-anak untuk bermain. Jadi kadang-kadang di sana ada beberapa bentuk permainan anak-anak yang pakai dadu. Nah ini hendaknya dijauhkan dari anak-anak karena itu mengajari mereka bermain judi. Itu mengajari mereka bermain judi. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa yang mengatakan judi adalah undi nasib. Jadi hakikat judi itu adalah ya adanya unsur undi nasib, mengundi nasib. Ibnu Abbas juga mengatakan, judi itu hakikatnya adalah mengundi nasib. Jadi mereka dahulu, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mengundi nasib pada masa jahiliyah sampai akhirnya datangnya datanglah Islam. Ya, bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu mereka biasa mengundi nasib sampai akhirnya datanglah dinul Islam dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari perangai yang buruk tersebut. Said bin Musayyib mengatakan ya bahwa perjudian kaum jahiliyah dahulu adalah mereka menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing. Menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing. Maka dari itu, ya di dalam beberapa bab uh, jual beli ada di sana yang mengandung unsur judi, ya seperti misalnya beul habalul habalah, ya menjual ya janin yang masih ada di dalam kandungan ibunya ya menjual benih ya menjual benih e, hewan ya demikian juga musabana. ini adalah beberapa bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur perjudian atau undi nasib untung-untungan Al-A'raj berkata judi itu hakikatnya adalah atau judi itu adalah mengundi anak panah atas harta atau buah-buahan atas harta atau buah-buahan hingga seorang itu yang mempertaruhkan hartanya ya bisa dia beruntung tapi bisa dia juga merugi atau kehilangan hartanya itu ya tanpa sesuatu yang apa namanya yang jelas nah ini adalah satu bentuk perjudian ya satu apa namanya merupakan bentuk perjudian Al Qasim bin Muhammad mengatakan segala sesuatu yang melalaikan dari berzikir kepada Allah dan dan salat maka disebut al maisir ya beliau mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala innamal khamru wal maisir wal-azlam min Kemudian ya dijelaskan mengapa syaitan menyuruh anak Adam untuk berbuat seperti itu atau mengajak anak Adam untuk bermain judi, minum khamr dan bermain judi itu. Allah mengatakan inna ma yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salah. Dan sesungguhnya setan menginginkan untuk ya menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kamu dengan bermain judi dan minum khamar tadi dan menghalangi kamu dari zikrullah dan dari salat. Maka dari maka dari itu ya uh, uh, Qasim bin Muhammad tadi mengatakan, Al-Qasim bin Muhammad tadi mengatakan, segala sesuatu yang melalaikan dari berzikir kepada Allah dan dari salat, maka bisa digolongkan sebagai al-maisir. Demikian ikhwan fiddin azan ya Allah wa jami'an. Maka tadi riwayat yang sahih dari Imam Muslim ya, dari Buraidah bin, Hub, eh, bin Husayb al-Aslami Nabi SAW mengatakan barang siapa yang bermain dadu maka seakan-akan ia telah mencelupkan tangannya ke dalam uh, daging babi dan darahnya. Itu adalah satu perumpamaan yang sangat buruk yang ini adalah intinya larangan untuk bermain e, dadu atau bermain judi bagaimanapun bentuknya ikhwan ya fillah azani Allah wa iyyakum jami'an nah di dalam kitab Muwatta Imam Malik ya dan Musnad Imam Ahmad Sunan Abi Daud Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Musa al Ashari yang mengatakan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man la'iban nar barang siapa yang bermain nar Fakat asallah wa rasulah. Maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani di dalam Al-Ibar dan di dalam Sahih Jami'. Demikian ikhwan fillah. Nah itu eh, apa namanya kita katakan celaan dari para salaf, ya para sahabat dan para tabiin tentang permainan-permainan yang mengandung unsur judi. Khanifuddin. Adapun tentang permainan catur, ya Abdullah bin Omar pernah mengatakan bahwa catur itu lebih buruk daripada permainan dadu. Ya dan telah disebutkan sebelumnya dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa permainan catur itu termasuk perjudian. Ya dan pengharaman catur ini telah ditegaskan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan Al-Imam Syafi'i hanya memakruhkannya. Ya, hanya memakruhkannya. Nah, ada beberapa riwayat ya mengenai eh, permainan catur ini. Ya, dikatakan amma syatrans fa ulama ala al la'bi biha. Adapun permainan catur, mayoritas ulama mengharamkan permainan ini Sawa'un kana rahmin atau bigoirihi. Baik itu dengan pertaruhan atau atau tidak. Baik itu dengan pertaruhan atau tidak. Amma birrahni fahuwa kimarun bila khilaf. Adapun jika itu disertai dengan pertaruhan, maka itu tidak sah lagi tanpa ada khilaf itu merupakan satu permainan judi Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an nah eh, adapun Imam Syafi'i beliau mengatakan makruh ya ya akan tapi beliau mengatakan haram uh, bisa menjadi haram apabila itu melalaikannya dari perkara yang wajib atau dari salat beliau mengatakan idza kana fi khalwah wa yushaghil an wajibin wala salatah fi waqtiha ya fa, uh, uh, beliau mengatakan la asabihi jika itu dilakukan pada di, bukan di tempat keramaian ya artinya dia bermain itu tidak di tempat keramaian dan tidak meng, apa namanya tidak menyebutkannya dari perkara yang wajib dan tidak menyebutkannya dari mengerjakan sholat pada waktunya maka beliau mengatakan ya telah baksa tidak mengapa ini pendapat al Imam Syafi'i namun mayoritas ulama mengharamkan permainan ini nah al Imam Nawawi pernah ditanya tentang permainan satrans ini haramun am jaizun apakah permainan ini haram atau boleh? Maka beliau menjawab. Ya, beliau Al-Imam Nawawi mengatakan, menjawab. Huwa haramun inda aksari ahli ilmi. Permainan catur itu haram menurut mayoritas pendapat mayoritas ahli ilmu. Dan beliau juga pernah ditanya tentang permainan catur ini. Hal ya juz amla wa hal ya'samil ibu biha? apakah dibolehkan atau tidak dan apakah orang yang bermain bermain catur itu berdosa atau tidak maka beliau mengatakan in in eh, salat salat info salatan an waqtiha aw an ala iwadin fa huwa jika itu membuat dia lalai dari salat pada waktunya itu artinya dia membuat terlewat atau terluput dari mengerjakan salat ya dari waktunya pada waktunya atau dia bermain itu dengan pertaruhan ada iwat, ada pertaruhan di situ, bahwa haram. Maka hukumnya tidak syak lagi haram. Wa ila dan jika tidak meluputkannya dari dari salat pada waktunya dan tidak ada unsur pertaruhan, makruhun indah Syafi'i. Maka menurut al-Imam Syafi'i adalah makruh hukumnya. Wa haramun inda ghairihi. Adapun menurut ulama-ulama yang lainnya hukumnya haram Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengharamkannya. Nah, demikian ikhwan Fiddin. Dan dalil pengharamannya menurut pendapat mayoritas ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi yaitu hurrimat alaikumul maytatu waddamu khinzir sampai kepada firman Allah wa antastaqsimu bil azlam dan kamu mengundi nasib dengan Azlam. Sufyan Waqi' bin Jarrah mengatakan maksudnya adalah satrans, yaitu catur. Yang maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa satrans ini adalah maisirul aajib. Satran itu, catur itu adalah perjudiannya ataupun maisirnya, judinya orang-orang ajam, yaitu yang bukan Arab. Ya. Satu ketika beliau lewat pada orang-orang yang sedang bermain catur. Beliau lewat di dekat orang-orang ataupun di hadapan orang-orang yang sedang asyik bermain catur. Maka beliau mengatakan, tamasilul lati antum laha akifun." Apa ini? Berhala-berhala yang kamu tekun beribadah kepadanya. Antum yang kamu tekun menghadap kepadanya. Bi ayamu sahadukum jamran hatta yatfi khairul lahu min sahadukum. Ya seandainya salah seorang dari kamu memegang bara yang panas hingga padam bara itu, itu lebih baik daripada kamu memegangnya. Itu lebih baik daripada kamu memegangnya. Yaitu memegang biduk-biduk catur itu atau buah-buah catur itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi li ghairi hadha khuliktum. Uh, ah, khuliktum. Demi Allah, ya, sesungguhnya kalian itu diciptakan bukan untuk ini. Ya, kalian itu diciptakan eh, untuk selain ini, untuk bukan eh, bukan untuk bermain catur seperti ini. Ya, beliau juga mengatakan bahwa sahibus syatrans ini akrabun nas. Sahibus syatrans akrabun nas. Ya, bahwa pemain catur itu adalah orang yang paling pendusta. Ya, pendusta kelas ulung. Ya, adalah orang yang paling pendusta. Yaqulu ahaduhum. Ya, mereka mengatakan tu wa ma qutil ya ya kutil tu wa ma kutil wa aku terbunuh aku termakan ya aku memakan padahal dia tidak memakan atau tidak membunuh wa mata wa mamat. dia mengatakan tak mat mati wa mamata. sementara dia tidak mati ikhwan fillah azan ya Allah wa jami'an ya maka ya eh, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan la yal'abu syatran illa khati' la yal'abu satranj illa illa Tidaklah bermain catur itu melainkan orang yang yang penuh dengan kesalahan. Ya, e, adalah orang yang bersalah. Ya, orang yang penuh dengan kesalahan. La yal'abu satranj illa khati. Dikatakan kepada Ishak bin Rahuyah. Atara fil la'bi bisatranj ba's. Bagaimanakah menurutku e, Bagaimanakah menurutmu permainan catur itu? Apakah tidak mengapa? Maka beliau mengatakan alba basu kulluhu fihi. Ya, masalah ataupun musibah seluruhnya ada pada permainan catur. Ya, apakah tidak mengapa? Ya, beliau ditanya, apakah kamu melihat permainan catur ini adalah suatu hal yang ya tidak ada masalah? Ya, tidak ada masalah padanya. Maka beliau mengatakan alba basu kulluhu fihi. Masalah semua ada pada permainan itu. Ya, wakilalahu maka dikatakan kepadanya, inna ahlat suguri al-abu nabi ajlil harb ya ada yang mengatakan kepadanya bahwasanya ahli sugur ya para para pasukan ataupun para serdadu yang berjaga-jaga di tapal batas itu bermain bermain catur li ajlil harb untuk ya apa namanya untuk mempertajam siasat perang maka beliau mengatakan huwa fujur tidak bahkan dia adalah satu kefajiran ya satu bentuk kefasikan nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Ya, sebagian orang yang mencatur dalilnya seperti itu. Katanya untuk mengasah siasat perang. Ya, padahal sebenarnya tidak. Tidak ada apa pelajaran apapun yang bisa dipetik dari permainan catur itu. Maka dari itu, ya Ishaq bin mengatakan tidak. Itu bukan belajar siasat perang, tapi itu adalah fujur, Ikhwanifiddin. Azanillahu Itu adalah satu perbuatan fasik. Ya, Muhammad bin Ka'ab al qaradi ditanya tentang permainan catur, maka beliau mengatakan ada nama yakun fiha anna la'ibu biha ayu'rat yaumal qiyamah au qal yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a sahibil min ma'a ashabil batil. Ya, serendah-rendah ya, ya keadaan beliau mengatakan serendah-rendah keadaan orang yang bermain catur adalah ia akan dibawakan nanti pada hari kiamat atau dikatakan yuhsyaru yaumal qiyamah ma'ashabil batil. Dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama ashabul batil. Yaitu orang-orang para pelaku kebatilan. Ya, dia dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama para pelaku kebatilan lainnya. Ikhwanifiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Oh, dan juga ditanya, Ibnu Umar pernah ditanya ya tentang permainan catur ini, beliau mengatakan hiya asyarul minan nar ya bahwasanya permainan catur itu ya lebih buruk daripada permainan jadu ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an dan Imam Malik bin Anas juga pernah ditanya tentang permainan catur ini maka beliau mengatakan asyatran minan nar bahwa permainan catur itu termasuk juga ataupun masuk dalam kategori permainan dadu ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya termasuk juga dalam kategori permainan dadu Baik. Nah, uh, itulah dia beberapa uh, kita katakan ya penukilan-penukilan dari para ulama-ulama salah tentang uh, apa namanya permainan dadu ini ya dan itulah apa namanya uh, pendapat mayoritas ulama berkaitan dengan permainan catur ini dia dikatakan pernah ditanyakan kepada Ibrahim An-Nakhai mata kulufil la'bi apa apa pendapatmu tentang permainan catur maka boleh mengatakan innaha mal'unah bahwasanya itu adalah permainan yang penuh dengan laknat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an baik maka e, hendaknya ya kita me, apa namanya menjauhi ya kita katakan permainan-permainan yang e, apa namanya melalaikan seperti ini ya dan ada satu kisah yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah ya berkaitan dengan orang yang sekarat ketika hendak ya dia dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat uh, taibah yaitu la ilaha illallah ya, ditalkinkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika ma eh, akan mati ya dia justru mengatakan skat skat ya karena hari-harinya habis untuk mencatur ya maka ketika dia akan ditalkinkan akan dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah dia justru mengatakan sekat sekat ya karena itulah dia apa namanya e, kesibukannya selama di dunia ya habis waktunya untuk itu ya sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan yang dan ya, e, Al Hakim dan yang lainnya ya Nabi mengatakan ya mutu insanin alama ma alaihi wa yub'asu alama mata alaihi setiap orang atau setiap insan akan mati menurut ya eh, kebiasaan yang dia lakukan semasa hidupnya dan dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat menurut kondisi ya bagaimana dia apa namanya menghadapi kematian atau eh, keadaan ketika dia mati ya keadaan ketika dia wafat atau mati nah demikian konfident hendaknya ya kita tidak menghabiskan ya waktu sia-sia untuk permainan-permainan ya, yang mengandung unsur perjudian ya seperti dadu atau apa saja yang ya apa namanya yang ada unsur pertaruhan di situ mengundi nasib di situ hendaknya kita menjauhinya karena Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal, azlamu rijsun min amalis syaitan ya bahwa khamar ya judi ya kemudian menyembelih berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu semua adalah kotoran najis ya, dan termasuk amal syaitan perbuatan syaitan ibu maka jauhilah la'allakum tuflihun semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung innama yuridu syaitan aku bainakumul adawata wal baghdha Nah sesungguhnya syaitan itu ingin memunculkan dan menebarkan di antara kamu permusuhan dan kebencian ya dengan permainan judi dan uh, dengan dengan minum khamar dan permainan judi tadi ya wa yasuddukum wa yasuddukum an sabi an dzikrillahi wa an dan ya menghalangi kamu ya dari zikrullah dan dari salat dari zikrullah dan dari salat nah demikian kalau kita lihat orang-orang yang bermain judi Ya hampir bisa dipastikan mereka jatuh dalam al-adawa wal baghdha. Dalam permusuhan dan kebencian. Seorang yang bermain misalnya ya bermain satu permainan, bermain dadu atau uh, apa saja yang mengandung unsur pertaruhan dan perjudian. Ya, maka berujung pada permusuhan dan kebencian. Ya, bahkan kita lihat banyaknya uh, tidak tidak tidak jarang apa namanya tidak sedikit terjadi banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat atau tidak jarang terjadi uh, apa namanya uh, terjadinya per apa kita katakan tumpahan darah ya bahkan uh, kita katakan perkelahian ya akibat dari permainan judi ini akibat pertaruhan-pertaruhan seperti ini ya mereka bermain asik bermain ya dengan pertaruhan itu Nah, jika kalah salah satu dari kedua belah pihak, maka akan muncullah permusuhan dan kebencian dan tidak jarang terjadinya ya kita katakan perkelahian dan bahkan pertumpahan darah di antara mereka ya akibat ya bermain judi tadi. Nah, munculnya permusuhan dan kebencian, perkelahian dan pertumpahan darah. Ya, dan juga yang pasti dan yang jelas adalah orang yang asik bermain judi itu dia akan lalai, akan terhalang dari apa? dari zikrullah dan dari salat. Dari zikrullah dan dari salat, dari salat. Dia akan terhalang dari dua ibadah yang agung ini, yaitu dari zikrullah dan dari salat. Coba lihat orang yang bermain judi, asik bermain judi, nggak putus-putus. Ya, dia seperti kecanduan, seperti ada candu, ya, yang mana dia terus penasaran. Yang kalah, ya penasaran ingin menang, yang menang ingin terus menang ya muncullah apa namanya kita katakan sifat-sifat buruk eh, apa namanya manusia yaitu apa tidak pernah puas seandainya diberi satu lembah emas maka dia akan mencari yang kedua diberi yang kedua dia cari yang ketiga dan tidak akan berhenti kecuali dia mati nah demikian juga orang yang menang judi itu akan terpancing untuk terus bermain jadi menang atau kalah ya dia akan terpancing terus bermain Ya, terus lalai dalam permainan itu Hingga jelas ya mereka akan terhalang dari zikrullah. Mereka akan terhalang dari salat. Sementara zikrullah itu adalah salah satu amal ibadah yang agung yang dapat membuat jiwa kita tenang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidikrillahi Tatmainul kulub Ketahuilah dengan zikrullah hati akan tenang. Nah, Apabila seorang terhalang dari zikrullah ini, hatinya pasti tidak akan tenang. Hatinya pasti tidak akan tenteram. Nah, begitulah orang-orang yang asyik bermain judi dan segala permainan yang mengandung unsur pertaruhan tadi. Hatinya tidak pernah tenang, hatinya gelisah. Kalah gelisah, menang juga gelisah. Ya. Menang kita lihat kalau dia menang gembiranya tak karuan hingga ya kadang-kadang ya dia lupa diri Nah kalau kalah dia terus gelisah, ya penasaran dan lain sebagainya. Nah hatinya tidak akan tenang, hatinya tidak akan tentram karena dia terhalang dari zikrullah. Dan zikrullah itu adalah sesuatu yang bisa membuat hati kita tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati akan tentram. Nah demikian juga terhalang mereka dari sholat. Ya, atau dari sholat pada waktunya kita lihat orang yang asik bermain judi ini, kalaupun mereka sholat, mereka akan mengerjakannya di akhir waktu seperti sholatnya orang-orang munafik. Ya, dan sholatnya itu pun patok ayam. Nah, itu orang-orang yang apa namanya bermain judi tadi. Bahkan banyak kita lihat, tidak jarang kita lihat di antara mereka yang memang tidak sholat. Habis waktunya, ya, mulai dari masuk waktu sholat itu sampai keluar waktu sholat dihabiskan untuk bermain judi tadi. Karena adanya adanya rasa penasaran tadi, menang penasaran, kalah juga penasaran, nggak bisa berhenti. Ya seperti candu ikhwanifidin. Ya seperti khamar juga merusak akal ya seorang manusia atau seorang insan. Ya, maka dia tidak akan berhenti dari permainan itu dan terhalang dari ibadah salat. Sementara salat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya eh, inna salat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar Sungguhnya salat itu mencegah manusia dari eh, dari perbuatan keji dan mungkar. Ya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, coba kita lihat orang-orang yang bermain dadu itu atau bermain cat, eh, bermain catur atau bermain judi tadi, dia terhalang dari salat. Maka coba lihat, ya mereka jatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Mereka tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya mulai dari bentuk ucapan, ya perkataan atau perbuatan atau hatinya rusak semuanya. Ya, dia tidak dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kalau kita lihat orang yang bermain judi itu tidak terkontrol kata-katanya. Dia akan mengumpat, mencaci maki ya atau bahkan dia apa namanya? mencaci Allah, memaki Allah Subhanahu wa taala atau memaki orang tuanya. Ya, tidak jarang kita lihat ya orang yang bermain judi itu saling memaki satu sama lainnya ya saling memaki satu sama lainnya, saling hasad satu sama lainnya. Ya ditambah lagi mungkin mereka baku hantam di situ. Ya mereka tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar karena mereka terhalang dari salat. Ya karena mereka terhalang dari salat ikhwan Allah wa jami'an. Nah itulah dia keburukan-keburukan dari permainan judi ya dan segala sesuatu yang masuk dalam kategori permainan judi ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya jadi hendaknya kita menjauhi segala macam bentuk permainan judi ya ya dan hal-hal yang biasa digunakan manusia ya untuk ya, satu perjudian ya, misalnya permainan dadu ya catur dan sejenisnya dan sejenisnya. banyak sekali sekarang ini ya bentuk-bentuk permainan judi ya ya sebutlah sekarang togel kan begitu ya apa namanya undian berhadiah ya yang di apa namanya diberi label atau nama tidak sebagaimana hakikatnya Nah ini, ini kita jangan tertipu ya, ini kita jangan tertipu. Ya sekarang ini banyak ya undian-undian berhadiah katanya, padahal itu judi. Ya dulu muncul yang namanya forecast ya, ya kemudian undian berhadiah, undian sosial dan lain sebagainya ya, ya segala macam bentuk yang mengandung unsur mengundi nasib sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari ya, para ulama berkaitan dengan hakikat dari perjudian itu ya mereka mengatakan hakikat dari perjudian itu adalah mengundi nasib ya mengundi nasib. Ya adanya unsur mengundi nasib. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ma yang mengatakan judi itu adalah mengundi nasib. Ya, judi itu adalah ya mengundi nasib ikhwan Nah, kalau dahulu orang-orang jahiliyah ya perjudiannya itu coba lihat Ya mereka menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing. Nah ini ada ada unsur apa namanya pertaruhan, ada unsur untung rugi ya kalau ya un, eh, apa namanya uh, banyak dagingnya dia untung, kalau sedikit dagingnya dia rugi. Nah jadi ini merupakan satu bentuk-bentuk perjudian ikhwanifidin. Ya demikian juga ya Ibn uh, eh, apa Mujahid dan Taus. Ya mereka mengatakan segala sesuatu yang berbau mengundi nasib itu termasuk judi. Nah, ya ekonomi ya jami'an dan juga yang perlu kita uh, garis atasi di sini adalah hendaknya anak-anak itu dijauhkan dari permainan-permainan yang eh, apa namanya bisa mengarah kepada perjudian. Ya, ya bisa mengarah kepada perjudian seperti bermain dadu. Kadang-kadang ada permainan anak-anak pakai dadu. Nah, itu hendaknya di ya benda-benda itu dijauhkan dari anak-anak. Demikian juga permainan catur, atau permainan kartu ya ya main kartu main truk ya sebagian orang coba lihat main truk ya awalnya tidak ada perjudian tidak ada pertaruhan lama-lama kurang kurang asyik kalau tidak ber, eh, tidak bertaruh akhirnya terjerumuslah mereka kepada pertaruhan jatuhlah mereka pada perjudian ya Allah ya jami'an ya jadi hendaknya ini ya, dijauhkan ya permainan kartu permainan dadu permainan catur dan sejenis jenisnya Nah, ini hendaknya di apa namanya dijauhkan dari eh, anak-anak uh, kita dan juga ya kita hendaknya menjauhi perbuatan-perbuatan seperti ini azan ya Allah wa Karena perbuatan atau permainan-permainan seperti itu tidak ada manfaatnya, ya, tidak menyehatkan badan, ya, dan juga tidak menyehatkan pikiran. Kata mereka ini untuk mengasah otak. Sebenarnya itu untuk bukan untuk mengasah otak, tapi membuat eh, apa namanya? membuat mati otak ya dan membuat galau pikiran ya sebagaimana kita katakan tadi dia menang juga nggak tenang ya dia kalah juga lebih nggak tenang lagi ya tidak ada manfaat ada apapun yang bisa diambil dari situ ya tadi kita katakan Ishak bin Rohuya pernah ditanya ya, ya orang-orang ya, melakukan itu untuk melatih siasat perang ya, maka beliau mengatakan bal huwa fujur tidak itu salah itu bohong sebaliknya itu adalah satu kefajiran dan kefasikan ya kefajiran dan dan kemasikan yang tidak mendatangkan faedah apa-apa. Nah demikian dikatakan tadi bahwa ya orang yang main judi ini adalah akdabun nas, orang yang paling pendusta. Ya di situ dia belajar penipu, ya belajar curang dan begitu ya. Nah itulah dia permainan-permainan judi tadi main kartu, main dadu ataupun main catur. Ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hendaknya ya perbuatan ini bisa ya, apa namanya hendaknya kita jauhkan, jauh kita jauhi dan kita jauhkan dari ya, jangkauan anak-anak kita. Nah itulah dia al-kabirah al-isrun yaitu al-kimar ya yaitu perjudian. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menghindari kita dan menjauhkan kita dari apa namanya dari dosa ini ya dari dosa ini dan barang siapa tadi kita sebutkan ya eh, eh, riwayat Bukhari ya ya bahwasanya barang siapa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya barang siapa yang berkata kepada temannya mari sini kita bermain judi maka dia harus bayar kafarah kafarahnya adalah dia harus bersedekah ya tidak ditetapkan di sini berapa banyak sedekahnya tapi dia bersedekah itu kafarah orang yang mengajak orang lain bermain judi ya orang yang mengajak orang lain bermain bermain judi ya kafarahnya adalah dia bersedekah sebagaimana kita katakan tadi kalaulah hanya sekedar mengajak saja itu sudah wajib dia membayar kafarah yaitu sedekah ya bagaimana pula dengan melakukannya ataupun langsung bermain ataupun mengerjakannya ya nah demikian ikhwan azanillahu jami'an dan ya eh, judi tadi itu juga termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menggunakan yatakhawaduna fi malillah ghairi hak. Termasuk menggunakan harta Allah tanpa hak. Kalau ditanya harta siapa itu yang dipakai untuk main judi? Ya, tentunya itu adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hmm, kepada mereka ya dan mengenai harta ini akan ditanya dua perkara dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan coba lihat orang main judi ya dia dapat harta dari judi ya kemudian ya ketika dia dapat harta dari judi tadi dia gunakan juga untuk berjudi coba lihat ya datangnya dan keluarnya masuk dan keluarnya ya, itu dengan kebatilan ya sebab apa namanya ya, ini kita katakan ya sungguh satu yang sangat ya merugikan sekali ya sangat membinasakan sekali orang-orang yang bermain judi tadi ya tahawaduna fi malillahi bi ghairi yang telah menggunakan harta Allah tanpa hak Falahumun nara kata Nabi. Bagi mereka neraka yaumal kiamah pada hari kiamat nanti. Ya bagi mereka ya kita katakan neraka pada hari kiamat nanti. Nah demikian hadis uh, ya hadis itu oleh Al Imam Bukhari dari Khawlah Al Ansariyah. Dari Khawlah Al Ansariyah. Nah demikian ikhwan fillah ya. Jadi orang main judi itu dapat harta dari judi, lalu dia gunakan apa? Harta yang dia peroleh dari dia, yang dia peroleh dari judi tadi, ya untuk berjudi lagi. Ya, kebanyakannya seperti itu orang yang menang judi, maka dia akan terpancing untuk uh, terus menambah hartanya itu melalui judi. Lalu dia pakai lagi untuk perjudi. Maka datangnya haram harta itu, keluarnya juga haram dan dia akan ditanya pada hari kiamat ya uh, tentang harta ini dari mana dia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah jami'an ya dosa besar yang ke-20 yaitu bermain judi. Hendaklah kita jauhi permainan judi ini dan juga kita jauhi ya majelis judi, tempat perjudian, majelis judi. Jadi kalau ada majelis judi hendaknya kita berangkat dan eh, apa namanya pergi menjauhinya dan juga menjauhi segala bentuk permainan yang bisa mengarahkan kita kepada judi atau permainan yang biasa dipakai oleh manusia untuk judi misalnya dadu, kartu, catur dan sejenisnya. Nah demikian ya Fanifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita jauhi itu dan kita jauhi juga anak-anak kita dari permainan-permainan ya ya permainan-permainan yang ya bisa melatih mereka untuk berjudi Fanifidin. Uh, ah, yang bisa apa namanya mendorong mereka ataupun menyeret mereka kepada ya apa namanya judi. Nah, demikianlah Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya khususnya bagi saya dan bagi para ikhwan fiddin dan para pendengar yang berbahagia ya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim Nah, taib syukuran jazakallah khair barakallahu fiik pada Ustaz dan demikian ikhwatal iman azan yakum pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al-Maidani hafizullah taala di kesempatan pagi ini dari pembahasan al-kabair dan alhamdulillah kita sudah sampai pada poinnya ke-20 yaitu dosa besar uh, mengenai berjudi. Mudah-mudahan kita dapat uh, jauh atau menjauhi dari perbuatan dosa besar tersebut. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda semua silahkan. Anda bisa menghubungi kami di line telepon ataupun di pesan singkat di 081 9896543 dan untuk pertanyaan pertama Ustaz akan kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada pertanyaan Marni yang ber ya, ada pertanyaan yang berasal dari Marni di Jakarta Barat, Ustaz. Ustaz bagaimana dengan jual beli saham? Apakah hal, terse hal tersebut juga termasuk dalam perjudian, Ustaz? Silakan. Ya, Allah alam ini mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain mengenai jual beli saham. Ya, saya tidak mengerti, saya tidak tahu secara persis bagaimana bentuknya ya mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya Allah alam. Nah, ya, tapi ya. mengandung unsur pertaruhan nasib atau ada unsur e, mungkin nasib maka bisa jatuh dalam kategori judi Allah alam. Nah, ya. ya syukran jazakallah Ustaz. Dan selanjutnya masih di pesan singkat Ustaz. E, tadi dijelaskan mengenai tidak bolehnya kita bermain dadu atau bermain kartu. Lalu e, bagaimana e, dengan bermain uh, yang disebut uh, pada masyarakat kita itu dengan karambol Ustaz hanya untuk main-main saja atau mengisi waktu luang apakah hal tersebut juga bisa disamakan dengan eh, main dadu atau main kartu Ustaz silahkan Ya, yes, sama saja. Itu permainan yang bisa me, apa, membuat kita lalai ya dari kewajiban-kewajiban kita. Itu buat buat kita lalai dari zikrullah, buat kita lalai dari salat, dan juga uh, permainan yang ada unsur tasabuhnya dengan permainan-permainan judi ya permainan kartu bermain kartu yang kartu itu ya memang itulah dia alat untuk bermain judi bagi orang-orang yang ya apa namanya para pemain judi itu ya mereka gunakan itu jadi alat-alat yang digunakan oleh eh, para pemain judi yang biasa kita kenal itu adalah alat-alat untuk bermain judi itu jangan kita gunakan ya termasuk buah apa namanya eh, buah dadu itu ya main kartu itu atau main ya batu itu ya batu <laughs> apa namanya saya eh, kurang paham ya eh, ya itu cuma termasuk yang dilarang dan dijauhi yang tasabah bi qaumin fahuwa minhum barang siapa yang bertasabuh dengan ya, satu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka ya tentu kita tidak mau tasabuh dengan pemain judi ya ya tasabuh dengan pemain judi ya seperti pemain judi itu berkumpul kan gitu ya walaupun kita tidak bertaruh Ya, tapi hendaknya kita jauhi dan lebih eh, jat, ya, apa namanya tanpa khilaf lagi akan menjadi haram jika itu disertai dengan uh, pertaruhan ya. Nah, demikian. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa para ulama memang berselisih pendapat tentang ya permainan catur jika tidak ada pertaruhan ya atau karambol catur karambol yang tidak ada unsur pertaruhan. Walaupun mayoritas ulama eh, mengharamkannya ya. ya, Imam Syafi'i memakruhkannya. Tapi mayoritas ulama itu mengharamkannya. Mayoritas ulama itu mengharamkannya. Nah demikian. Coba lihat ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ia lewat kepada orang yang sedang asyik main catur ataupun ia main dadu atau main catur beliau mengatakan mahadit tamati lulati antum lah akifun. Apa ini berhala-berhala yang kamu sedang eh, itikaf? Itu artinya apa namanya? Takut menghadap kepadanya. Ya coba lihat orang yang main itu, ya main catur, itu ya, kun menghadap ke biduk-biduk caturnya. Ya seperti orang apa namanya? Ya, seperti orang bodoh ya kita katakan sebenarnya walaupun merasa pintar. Nah, demikian. Ya, itu dia. Ya, maka kan beliau mengatakan wallahi ya li ghairi hadza Demi Allah ya untuk selain ini kalian diciptakan. Jadi kita diciptakan itu ya untuk uh, uh, apa namanya? Uh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, dan sekarang jazakallah Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan melalui line telepon. Uh, silakan bagi Anda yang ingin menghubungi di 0218236543. Dan sudah ada Pandi yang berada di Bekasi. Silakan Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz, saya mau tanya ini ya. Alhamdulillah ya, setelah saya mengenal sunnah ini, dulu saya penghobi catur Pak Ustadz. Sekarang ini saya penghobi catur. Tapi setelah mengenal ini, permainan ini masih belum bisa saya saya tinggalkan. 80 saya tinggalkan. Kadang ketika hati ini penat, hati ini uh, setelah belajar itu apa penat sekali. Kadang-kadang masih ada rasa rasa-rasa main sedikit-sedikit konsepnya. -sedikit saya ingin menghilangkan sekali itu cara itu ya, ada permainan catur. Saya kira bagaimana hmm. solusinya kalau ya. Padahal main sekarang ini saya tidak berjudi, cuma sekedar hiburan saja gitu. Baik. Saya kira solusinya bagaimana kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Agus. Eh Pak Andi ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, eh ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Uh, tadi sudah banyak sekali ya kita nukil dari perkataan para sahabat tabiin tabi tabiin ya tentang uh, komentar uh, mereka yang sangat uh, keras ya ataupun sangat pedas tentang ya apa namanya permainan catur ini ya seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu la ayyamussa ahadukum jamran ya hatta yudfi'a khairun lahu min ayyamus sahaba Ya seandainya kalian salah seorang dari kalian memegang bara yang panas hingga padam bara itu, itu lebih baik daripada dia memegang apa namanya eh, biduk-biduk uh, catur tadi. Nah demikian, ya itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, hadisnya tidak sahih merafuk kepada Nabi, tapi itu diriwayatkan dari uh, Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi ikhwan fillah ya ingatlah bahwasanya permainan catur itu membunuh waktu kita. Jarang orang main catur itu satu atau dua menit. Tiga atau empat menit. Orang main catur itu berjam-jam bisa eh, betah dia duduk menghadap ya buah catur tadi. Berjam-jam dia menghadap buah catur tadi. Ya, tentu saja ya tidak akan berhenti kalau tidak sekak kan begitu. Ya, mana mungkin ya apa namanya ini tanggung ini. Ini sebentar lagi beberapa langkah lagi mati, tapi tak mati-mati. Jadi ya, coba lihat ya terus ya akhirnya dia diseret kepada ya untuk melalaikan dikrullah dan melalaikan salat dan melalaikan kewajiban-kewajibannya. Ya lalai mencari nafkah, ya bapak-bapak yang mencatur di kopi itu lupa dia cari nafkah kan gitu ya lupa anak istri, Ya, karena demikian Khonifa. Jadi eh, ujung-ujungnya lupa diri dia. Bahkan dia akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ya, ya tadi eh, apa namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamutu kullu insanin ala ma'asha alaihi mata alai Ya, setiap manusia itu mati menurut ke, uh, kebiasaan yang dilakukannya semasa hidupnya dan dia akan dibangkitkan ya menurut kondisi dia mati ya ikhwanifiddin ya tentunya kita tidak ya banyak orang yang sedang mencatur kena serangan jantung mati dia di atas papan caturnya nah demikian ikhwanifiddin coba lihat betapa buruknya keadaan seperti ini waliyadzubillah nah ini termasuk su'ul khotimah demikian juga tadi Ibnu Qayyim pernah menukil dalam kitab Ad-Da'wa Dawa orang yang dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Justru dia mengucapkan skakmat, skakmat. Kenapa? Karena itu kebiasaannya Ikhwanifiddin. Ya, Jadi jauhilah kebiasaan ini ya Ikhwanifiddin ya eh, karena itu tidak ada manfaatnya. Tidak menyehatkan badan juga dan tidak menyegarkan pikiran. Kalau lah katanya ini olah, olahraga apa namanya? asah otak ya. Olahraga pikiran ataupun olahraga otak. Nah itu adalah bohong ya. Sahibus satran itu akrabun nas Ya, pemain catur itu adalah orang yang paling bohong. Ikhwanifidina azanillah, para, para pendengar yang berbahagia. Aku lebih nas. Nah demikian. Jadi tidak mengasah otaknya, bahkan membuat otaknya mati. Ya, coba lihat otaknya hanya memikirkan papan catur yang ukurannya berapa kali berapa itu. Nah demikian melihat melihat apa namanya kotak-kotak catur itu ya papan catur itu dan biduk-biduknya juga di sana ada uh, apa namanya salib ya pada uh, apa namanya biduk-biduk catur itu ada ada apa namanya ada juga patung ya ada gambar kuda apa patung kuda di situ hingga Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan mahadhi tamasilul lati antum laha kifun. apa ini berhala-berhala yang kamu iktikaf ya tekun menghadap kepadanya nah demikian jadi hendaknya ini bisa dijauhi Pak ya ya sebenarnya tidak, tidak, tidak sulit dan tidak susah banyak kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan ya bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain ya nah demikian ya e, ketimbang kita menghabiskan waktu untuk bermain catur ya Nabi mengatakan khairukum eh, anfa'ukum linnas baik-baik kamu adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia buatlah ya kegiatan atau lakukanlah kegiatan yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin ya, nah demikian wallahu alam bishawab Nah, kon sekron jazakallahu atas jawabannya dan demikian untuk Pak Andi yang berada di Bekasi. Selanjutnya masih kami terima di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Ibu Ela yang menunggu. Silahkan Ibu Ela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan permainan seperti biliar gitu? Apakah ini termasuk juga eh, yang diharamkan? Dan bagaimana kalau seandainya kita belanja uh, dengan adanya diskon termasuk tidak yang diharapkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Uh, mengenai apa namanya uh, diskon itu mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz lain karena itu masuk dalam bab jual beli ya itu masuk dalam bab jual beli dan mengenai permainan biliar ini ya, ya permainan biliar ini Ya, kalau kita lihat permainan biliar ini itu identik dengan uh, apa namanya orang-orang yang juga menjadikannya sebagai uh, apa namanya alat untuk berjudi. Ya, alat untuk berjudi. Ya, nggak ada unsur olahraga di situ, ya. Ya, tidak ada unsur sama seperti ya, apa namanya uh, permainan catur yang membuat seorang itu uh, apa namanya lalai Ya dan biasa itu permainan digunakan untuk uh, apa namanya uh, judi. Ya. Walaupun sebagian orang menggolongkannya ya, sebagai olahraga, tapi wallahu alam dari sisi apa dia disebut olah, olahraga saya juga kurang paham itu. Ya, nah demikian. Ya dan lebih kepada eh, apa namanya uh, apa kita katakan membuat seorang itu Eh, lalai ya, ya dengan permainan uh, biliar itu hendaknya juga uh, apa namanya uh, dijauhi karena tidak ada ketangkasan yang bermanfaat yang bisa dipetik di situ ya sama dengan apa namanya main uh, apa namanya uh, pusat ya pusat juga ya biliar dan sejenisnya ya kita nggak tahu keterampilan apa yang bisa dipetik di situ berbeda dengan olahraga-olahraga yang memang ada olah tubuh di situ ya seperti ya, mungkin uh, permainan uh, lari berenang ya permainan-permainan yang yang mengubah di dalam Islam ya, dengan catatan tidak membuat dia lalai dari fikrullah dan tidak apa namanya membuat dia apa namanya lalai dari salat ya pada waktunya nah wallahu alam bisawab nah demikian Nah, Tafskon Jazakallah atas, atas jawabannya dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ya ada beberapa pertanyaan senada diantaranya dari Bapak Muhadi di Pati Jawa Tengah dan penanya yang lainnya ya yang menanyakan mengenai mengikuti kuis yang dilakukan melalui SMS baik yang ditawarkan oleh televisi ataupun operator-operator dari uh, apa Eh, jaringan-jaringan telepon yang ada Ustadz apakah hal tersebut merupakan e, mengundi nasib atau perjudian juga Ustadz silahkan ya jelas itu mengundi nasib namanya karena kita mengirimkannya dengan dengan dengan biaya ya kita mengirimnya dengan biaya ya kita mengeluarkan biaya di situ dan kita mengharapkan e, hadiah ya dari biaya yang telah kita keluarkan ya nah itu termasuk undi nasib Nah itu termasuk ada unsur judi di situ, unsur mengundi nasib. Sebagaimana telah kita bahas tadi ya, perkataan para ulama berkaitan dengan judi ini, ya mereka mengatakan segala sesuatu yang berbau mengundi nasib itu termasuk judi. Nah, kalau ada hulu ya, mereka mengatakan termasuk di dalamnya biji-biji yang biasa dijadikan bahan undian oleh anak-anak. Biji-bijian yang biasa dijadikan bahan undian oleh anak-anak itu termasuk judi dalam pandangan mereka para ulama dahulu ya seperti yang dikatakan oleh eh, Rashid bin Sa'ad dan Tamra bin Habib mereka mengatakan termasuk di dalamnya ya permainan dadu ya undi undian dengan biji-bijian yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Nah, demikian yang Khonifuddin. Ya, maka dari itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan judi itu adalah undi nasib. Judi itu adalah undi nasib. Nah, demikian. Baik, ya seperti orang-orang jahiliyah dulu mereka menjual daging Ya, dengan apa? Dengan seekor atau dua ekor kambing. Nah, itu itu mengandung unsur untung rugi ataupun unsur ya pertaruhan. Ya, pertaruhan nasib. Nah, demikian juga ya undian-undian yang diadakan apa siapapun yang mengadakannya ya. Siapapun yang mengadakannya yang mengandung unsur untung rugi ya uh, seperti apa namanya yang ditanyakan tadi ya undian-undian ya uh, berhadiah ataupun yang lainnya di mana kita mengeluarkan biaya untuk memperoleh hadiah itu ya dan belum tentu kita mendapatkannya ada orang yang sudah mengirim SMS sampai ribuan kali dia nggak dapat apa-apa nah demikian ada yang sekali langsung dapat nah ini jelas ini adalah satu bentuk ya perjudian yang diharamkan oleh syariat wallahu a'lam bisawab jadi hendaknya kita menjauhi itu nah. ya Ya, syukran jazakallah atas jawabannya. Dan selanjutnya ada eh, pertanyaan ya, beberapa pertanyaan senda pula diantaranya dari Rudi di uh, Cirebon dari pendengar Radio Asinah di Cirebon dan Abu Abdurrahman yang berada di kota kota uh, Mobagu Sulawesi Utara. Ya Ustaz, bagaimana dengan pertandingan sepak bola atau pertandingan-pertandingan yang lainnya yang eh, melibatkan fisik kita, tapi di situ di akhir eh, dengan perjanjian apabila yang menang maka dia yang akan membawa sewa eh, tempat atau membayar seperti peralatan yang dipakai tersebut Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan ini? Apakah hal tersebut merupakan satu perjudian Ustaz? Silakan. Ya kalau itu ada pihak yang ketiga ya, ya pihak ketiga yang mengatakan siapa yang menang saya beri hadiah, maka ini tidak termasuk judi ya. Tapi kalau ya, terlibat adalah dua belah pihak itu, ini bisa masuk kepada ya, unsur perjudian. Ya, itu kalau ada pihak yang ketiga mengatakan ya kalau yang menang saya beri hadiah, ya tanpa apa namanya uh, meng, uh, di, uh, kedua pihak yang bertanding itu tidak mengeluarkan biaya ya ada pihak ketiga yang sebagai sponsornya memberi hadiah. Maka ini tidak termasuk judi, yaitu hadiah. Nah, tapi kalau ini hanya melibatkan dua belah pihak itu saja, wallahu alam ini bisa masuk pada unsur perjudian wallahu alam bisawab dan dijauhi seperti itu. Iya, Nen. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, terima kasih kepada ustaz, ustaz yang lainnya mungkin mengenai masalah ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz ya di kesempatan pagi ini karena waktu yang uh, sudah habis. Ya Ustaz, bagaimana dengan eh, asuransi? Apakah hal tersebut eh, mengandung perjudian dan bagaimana dengan arisan? Apakah hal tersebut juga masuk dalam perjudian? Silakan Ustaz. Adapun asuransi itu termasuk akad yang goror mengandung ketidakjelasan ya ya koror yang juga mengandung uh, apa namanya uh, unsur ya untung rugi ya apa namanya ya ada unsur perjudian di situ apa namanya undi nasib di situ nah jadi itu dilarang diharamkan di, di dalam Islam asuransi itu nah adapun uh, arisan ini Allah alam lihat bentuk arisannya karena sekarang ini maca, banyak sekali muncul ya ari, uh, berbagai macam bentuk-bentuk arisan ya tergantung bentuk arisannya bagaimana ya Nah demikian Allah alam bisawab dan ya kalau ya kita katakan ya eh, itu sifatnya menabung ya tanpa ada unsur apa namanya yang dirugikan di situ ya. Ya semuanya mendapat bagian untuk eh, atas tabungannya wallahu alam itu tidak mengapa. Ya, tapi wallahu alam di sana mungkin ada arisan-arisan yang mengandung unsur eh, judi saya tidak tahu itu tidak paham ya. Nah, jadi tergantung kepada bentuk arisan yang dilakukan. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu saja ya. Dan eh, pertanyaan-pertanyaan uh, berkaitan dengan jual beli mungkin bisa ditanyakan kepada uh, ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan uh, hari ini ya. Uh, lebih dan kurang saya mohon maaf.